Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Maghrib Masjid al rahimani wa rahimakumullah. kita bahas hadis yang ke-372 dari Sambil Nabi karya Abu Aisyah Muhammad bin Isa ibn Sawah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Masih kisah laparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditemani oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang bertamu ke rumah Abu Haitham. Sumantala kabim ilal hadiqatihi dan Abu Haitham mengajak tiga tamunya ke kebunnya. Hatikah itu bustan kebun. Ada menjelaskan kebun disebut hatikah li'annaha karena kebun fil ghalib biasanya tahattaqa bisurin. Tahattaqa artinya tuhata dikelilingi bisurin ya, e, pagar minjawani biha semua sisi-sisinya. Lantas Abu Haisa menghamparkan untuk tiga tamunya bisoton karpet hambaran artinya diletakkan untuk mereka di atas tanah firasyan karpet yang bisa diduduki Kemudian Abu Haytham pergi ke Nakhlatin pohon kurma lantas datang bikin win dengan satu tandan berisi kurma macam-macam fawato ahu lantas dia letakkan artinya dia datang bihadkin kamilin satu tandan e, Kurma fihi utab ada di sana macam-macam ada utab ada balah Ini sebelum utab jadi disebut balah lantas dia letakkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidakkah engkau pilih-pilihkan untuk kami utopnya saja? Jadi artinya tidak ada hajat dan kebutuhan engkau potongkan satu tan dan utuh dari e, pohon kurma seandainya engkau pilihkan untuk kami sebagian utop itu sudah mencukupi Abu Haytham mengatakan oleh Rasulullah sebenarnya aku ingin agar kalian yang memilih sendiri atau kalian memilih rutab ataukah busarnya sama busar uh, eh, sebelum rutab wa alqin kana kamila dan jika satu tandan koma itu utuh di hadapan seseorang maka dia bisa pilih-pilih apa yang dia sukai dan itu asyha lebih enak aladu lebih lezat ya, mimma dibandingkan la untiqalahu ba'du dibandingkan dipilihkan milih sendiri tentu lebih enak daripada dipilihkan Makanya mereka bertiga makan minum dari air itu yaitu al-adbi air yang segar yang dibawa oleh Abu Haytham fil kirbah di kirbah wadah dari kulit. Fakal Lantas Nabi mengatakan ini demi Allah dan yang jiwaku ada di tangannya termasuk an-naim yang kalian akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Ada kuda naungan, naungan yang sejuk, ada khutab yang enak dan ada air yang segar. Sebagaimana firman Allah Taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian pada hari itu akan ditanyai tentang berbagai kenikmatan yang kalian rasakan. Dan na'im adalah segala sesuatu yang dinikmati oleh seseorang Ya tahan Nabi yang dia bersenang-senang dengannya di dunia di dunia Berupa makanan, minuman Firashin, di karpet e, Tempat duduk yang empuk Kemudian pakaian, sehatnya badan yang lain Semua itu akan ditanyakan nanti pada hari kiamat Dan jika tahayyul ya insan jika tersedia bagi seorang naungan yang sejuk yang dia bisa bernaung dengannya dari panasnya matahari maka itu nikmat maka bagaimanakah dengan al-mukayyifat maka bagaimanakah dengan AC yang kalau di Saudi tentu semuanya sebab AC sebagaimana beliau ceritakan di sini di mana AC ini memenuhi udara rumah dengan dingin Fisaib di musim panas Al-Qa'id yang sangat panas Asyadid yang luar biasa panasnya Ketika keluar dari rumah naik mobil Dan udara mobil pun dingin karena AC Jika masuk ke mesin Semua mesin di Saudi pakai AC Maka takhola fi ajwa'in barida Maka dia masuk pada udara yang juga dingin Maka jika cuma naungan pohon itu saja akan ditanyakan karena itu nikmat fahada minan na'im maka ye, soal, dinginnya AC tentu itu diantara nikmat yang akan ditanyakan soal akan ditanyakan seorang hamba ditanyakan pada seorang hamba nanti pada hari kiamat karena ada diantara nikmat yang Allah tundukkan untuk seorang hamba supaya dia gunakan dalam ketaatan jika dia menggunakannya dalam taat kepada Allah dan memujinya dan dia memuji Allah karena nikmat tersebut dan mengakui kalau itu adalah datang dari Allah maka dialah orang yang bersyukur terhadap nikmat lantas berangkatlah pergilah Abu Haytham untuk membuatkan makanan yaitu makan makanan besar itu untuk masak untuk tiga tamunya satu makanan yang akan mereka makan karena yang telah mereka makan baru top yang statusnya adalah fakihah buahan penyuci mulut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau sembelih kambing yang sedang menyusui. Janganlah engkau sembelih kambing yang sedang menyusui sehingga supaya tetap kambing tersebut tetap ada bisa diambil dimanfaatkan susunya. Maka Abu Haytham kemudian menyembelih untuk tiga tamunya anakon au jadian anak artinya al-unta as-saghirah minal ma'is kambing biasa betina kecil al-jadyu kambing e, ma'is kambing biasa saghir kecil zakar jantan maka dicarikan kambing yang muda ye, maka ye, dimasakkan kambing muda yang tentu ini kambing yang paling enak adalah kambing muda. Lantas setelah selesai dimasak, Abu Haytham mendatangi tamunya dengan membawa masakan daging kambing muda. Lantas mereka pun memakannya. Artinya Abu Haytham memasaknya sampai matang, hayya kemudian menyiapkannya kemudian membawanya ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya lantas mereka makan. Lantas Nabi mengatakan, apakah engkau punya budak yang berfungsi sebagai pembantu? Dia mengatakan tidak. Kenapa Nabi tanyakan demikian? Nabi bertanya dalam rangka membalas mukafaah, membalas hadas seni, ini perbuatan Abu Haytham yang ngasih jamuan luar biasa tamu disembelihkan kambing dan macam-macam. Ya, tentu ya, ini tidak uh, sembarangan. Ya, tidak semua orang ya, melakukannya. Ya, ada kemudian nyembelih seekor kambing tidak lain dan tidak bukan cuma karena untuk menghormati tamu yang datang. Fakal maka Nabi mengatakan jika datang kepada kami Sabyun tawanan perang yang jadi muda Tolong datang ke, ke kami Maka tak lama setelah itu didatangkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang muda tidak ada yang ketiga artinya didatangkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu satu ketika dua orang sabian tawanan dan adwi dari musuh orang kafir tidak ada yang ketiga datanglah Abu Haitham ke tempat Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan Abu Haitham jika datang budak maka Nabi minta Abu Haitham untuk datang. Maka dia pun datang alal mawaid sebagaimana yang dijanjikan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pilih dari keduanya silakan pilih mana yang kau inginkan. Khayyarah maka Nabi memberinya hak pilih untuk melihat dari dua orang itu dan memilih mana yang lebih disukai. Abul Haytham mengatakan, Wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Maka Abu Haytham ingin pilihannya itu pilihan itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan satu kaidah penting berkenaan dengan ketika orang itu dimintai saran dan nasihat. Innal mustasyara mu'tamanun. Sehingga orang yang dimintai saran itu adalah orang yang diberi amanah. Ketika dia mengiyakan maka dia wajib menjalankan amanah sebaik-baiknya. Ya, baik itu saran berkenaan dengan bisnis, pernikahan, perceraian, di sekolah atau yang lain. Artinya siapa yang meminta saran kepada seseorang maka dia memberikan amanah kepadanya agar orang tersebut yang diberi yang uh, eh, memberi saran itu nasihat betul-betul menginginkan yang terbaik. Maka ini adalah satu kaidah dalam masalah istisyarah, dalam masalah musyawarah dan uh, permintaan saran. Muhim metodil yang tidak ini sangat penting. Wajib ada di bal di benak seorang muslim ketika dia dimintai saran maka ketika orang itu dimintai saran dia diberi amanah. Artinya memberikan amanah kepada Anda orang yang minta saran kepada Anda yang dia mantap dengan nasihat Anda. Mantap dengan amanah Anda dan pikiran cemerlang Anda. Maka wajib bagi Anda untuk memberikan yang terbaik yang bisa disarankan kepadanya. Dan dalam Anda tunaikan apa yang diwajibkan oleh amanah ini. Maka Nabi mengatakan pilih ambil budak ini karena aku lihat dia mengerjakan sholat. Alasannya karena dia mengerjakan sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan untuk Abu Haytham salah satu dari dua budak karena dia sholat. Maka di sini terdapat pelajaran penting tentang siapakah orang yang dipilih. Wafihada maka dalam hadis ini Iya, terdapat pelajaran bahasa yang pertama kali diperhatikan ketika kita mau ngasih saran tentang person yang nanti itu akan di person nikah dalam rangka pernikahan atau dalam rangka diberi pekerjaan dan amanah ya, maka yang pertama kali diperhatikan adalah as-salatu salatnya ya, maka ketika cari karyawan ya, maka adanya ya, ini ya pertama kali jadi tolak ukur muslim rajin sholat ya. Liannaha miftahul khairi Karena sholat adalah kunci kebaikan Siapa yang menjaga sholat dia menjaga agamanya Siapa yang menelantarkan sholat dia lebih menelantarkan hal-hal yang lainnya Dan Nabi mengatakan dan berbuat baiklah kepadanya Nabi tidak menentukan bagi Abu Haytham jenis berbuat baik. Maka ini mencakup semua jenis berbuat baik. Berangkatlah Abu Haytham menuju istrinya. Dia berkabarkan pada istrinya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastausu bihi ma'rufa. Maka Abu Haytham mengatakan pada istrinya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di karena Abu Haitham ingin meminta saran istrinya bagaimanakah menyikapi bahwa budak ini Vito berdasarkan wasiat agung Nabi. Maka istrinya mengatakan, engkau tidak akan bisa mencapai sebetul-betul sebenar-benar wasiat Nabi kecuali jika engkau memerdekakannya. Maka istrinya mengatakan tidak mungkin Anda menyampaikan betul-betul wasiat Nabi kecuali dengan memerdekakannya renungkan Indahu Abu Haitham ini punya kebun kebunnya punya banyak pohon kurma dan pohon-pohon tentu perlu ada yang meng, ya, mengolahnya ya, tahta tidak amat tentu perlu kerja ngurusi dia juga punya binatang ternak yang perlu diperhatikan dan dia juga fi muhimmati ahlihi di mengerjakan tugas istrinya mencari kan air minum untuk keluarganya. Jadi dia tidak punya budak yang melayaninya. Kemudian datanglah seorang budak yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat faida zaujatul salihah ternyata umul haiza seorang wanita salihah yang menginginkan yang terbaik untuk suaminya mengatakan perkataan di atas dan lihat luar biasanya Abu Haytham dan Abu Haytham pun bersegera melaksanakan saran istrinya tuna tafakurin tanpa dipikir panjang-panjang tanpa bimbang tanpa termangu-mangu dan dia mengatakan langsung fawa budak itu merdeka ini atafnya dengan rufa yang itu menunjukkan fauriyah segera maka di sini kita jumpai semangat sahabat yang luar biasa untuk melakukan kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji istri Abu Haitha. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau seorang penguasa kecuali ada dua kemungkinan tukang bisik. Bitaunatun tukang bisik yang memprovokasi melakukan kebaikan dan melarang kejelekan dan tukang bisik yang tidak peduli dengan kebinasaan dan kesusahan yang dibisiki. Wa may natasu ifakot ugiya. Siapa yang dijaga dari tukang bisik yang jelek, maka dia manusia yang terjaga dari kejelekan. Maka jika seorang itu memiliki tukang bisik yang baik, ya, maka dengan izin Allah dia ya, dia akan bisa menjamin aman dari sisa, sisi tukang bisiknya itu fidalalah berkenaan dengan saran-saran yang diberikan oleh pembisik. Karena tukang bisik yang baik tentu tidak akan menyarankan kecuali yang baik. Namun jika seorang itu punya tukang bisik yang jelek, la ta'luhu khobala, khobala artinya syaran wal fasad, tidak peduli untuk menjumuskan uh, eh, yang dibisiki dalam kejelekan dan kerusakan maka ya, maka maka susahlah yang dibisiki. Ya, maka dalam hal ini istri adalah tukang bisik seorang suami. Jika istrinya adalah istri yang tukang, istri yang baik, tukang bisik yang salihah sebagaimana Ummul Haitham, maka dikompor-kompori untuk sedekah, beramal soleh, bersegera dalam kebaikan, dan hanya kalau istrinya adalah tukang bisik yang jelek, maka nanti akan dibisiki untuk korupsi, untuk menerima uh, uang suap, untuk kemudian di eh, kredit ribawi. Ah, yang penting istrinya bisa maca ayu, bisa kemudian berdandan ini, bisa ke salon dan seterusnya. E, karena dia tidak peduli dengan derita suaminya dengan asya wal fasa kerusakan dan kejelekan, kesusahan dan derita suaminya. Nabi mengatakan demikian berkenaan dengan konteks Abu Haitham karena Abu Haitham eh, mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah memiliki tukang bisik yaitu seorang istri salihah yang dia tukang bisik yang baik untuk Abu Haitham yang mendorongnya untuk ya, amal soleh untuk melakukan kebajikan bukan si suaminya yang bersemangat untuk melakukan kebaikan dan kaidah dalam masalah ini di kesimpulan dalam masalah ini waman yuqo bitana tasui fakat ukiya Siapa yang terjaga dari tukang bisik yang jelek, dialah orang yang terjaga dari kejelekan. Maka jika Allah itu E, memberikan kemuliaan kepada seorang penguasa, seorang amir, seorang hakim, seorang kepala, seorang rektor, seorang dekan, seorang suami dan yang lainnya. Ya, Allah muliakan dengan Allah jaga dia dari tukang bisik yang jelek, maka dia sungguh dia telah terjaga dari kejelekan, kerusakan dan kerusakan. Oleh karena itu kita jumpai banyak imam masjid Ya mereka adalah al-fadl orang-orang yang berilmu antusias dalam khutbah Jumat di Arab Saudi. Mereka antusias dalam khutbah Jumat yang mendoakan penguasa ya, bibitonatil khairi agar mendapatkan tukang bisik yang baik. Di antara banyak doa khatib-khatib di Saudi wa subhu al-bitonata salihatan nasihata ya Allah berikanlah kepada penguasa kami tukang bisik yang baik yang mem yang membisikkan hal-hal yang terbaik maka ini ada termasuk sebaik-baik doa dan doa yang paling manfaat untuk penguasa karena penguasa jika ya, khairan dia baik eh, namun tukang bisiknya rusak maka tukang bisiknya ini akan merusak penguasa yang baik. Nah, jika tukang bisik itu salihah yang baik, intafa maka sang penguasa ini bisa mendapatkan manfaat gara-gara tukang bisik yang baik ini intifa'an 'aziman. Dengan manfaat yang sangat luar biasa. maka inti kebaikan para pemegang eh, kebijakan, para penguasa apapun bentuknya, baik dia suami, baik dia eh, seorang kepala desa, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, seorang kepala sekolah, seorang dekan, seorang rektor dan seterusnya, semuanya kata kuncinya tukang bisinya. Kunci kebaikannya adalah tukang bisinya. Pimpinan-pimpinan yang baik ketika dikelilingi oleh tukang bisik, tukang bisik ya, yang dianggap baik. Nah, tukang bisik ini dipercaya oleh sang pimpinan. Ya, dia percaya 100% dengan info-info dari tukang bisiknya. Nah, tukang bisiknya adalah tukang bisik yang rusak dan bejat. Maka pemimpin yang baik ini tidak jadi tidak bisa jadi pemimpin yang baik gara-gara orang-orang di sekelilingnya yang merupakan tukang-tukang bisiknya. Maka benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wamayukabitanatasu'i fakot wukiyah." Siapa saja yang punya jabatan, punya otoritas, punya kewenangan, kemudian dia dijaga dari pembisik-pembisik yang jelek, maka adalah orang yang terjaga. Kemudian dari Qais ibn Abu Hazim dia mengatakan aku mendengar saat bin Abi Waqqas mengatakan Sungguh aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah Dan aku adalah orang yang pertama kali memanahkan anak panah di jalan Allah Lakat itu sungguh aku ingat Aku berperang filisoba bersama sekelompok sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan selama perjalanan perang kami tidak bisa makan kecuali daun-daun pohon Walhubillah dan satu jenis eh, tumbuhan atau rumputan hatta takarahat asdaquna. Karena yang dimakan adalah rumput dan daun-daun pohon, maka lukalah ujung-ujung mulut kami. Wa inna ahadana dan semua salah satu kami, yaitu semua kami, layak tahu sungguh dia biabi buang hajat kama tata usyatu wal bair. Maka ya, kotorannya ya, itu seperti kotoran kambing dan unta. Ini kotorannya yang keluar ini seperti kambing, kotoran kambing dan unta karena makanannya seperti makanan kambing dan unta, rumput sama daun. Itu sahabat. dia itu bisa perang. Itu bisa perang orang sekarang ya, balik kanan. Nah, ya, itu bisa perang, bisa berangkat perang konsumsi selama perjalanan perang ya, rumput dan eh, rumput dan dedaunan ya, sehingga ya, kotoran orang itu seperti intil pedus nah, sama persis karena ya seperti itu makanannya demikian cerita para sahabat demikian miskinnya para sahabat Demikian susahnya para sahabat Itu semua tidak menghalangi mereka untuk menjadi manusia-manusia mulia Tidak menghalangi mereka untuk jihad visabilillah Tidak menghalangi mereka untuk berjuang Memuliakan agama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kemudian membuat surut langkah kaki mereka ini Makanannya padahal ini mau susah ya? Makanannya cuma daun sama rumput Seperti makanannya kambing akhirnya tainya pun kayak tai kambing wa asbahat banu asadi namun itu kami itu saya dan jasa-jasa saya dan bahan saya kesusahan saya di awal-awal Islam namun jadilah sekarang Banu Asad ya'zuruni fitidi mencelaku dalam masalah agama laqad khibtu wa khasirtu idan wa dhalla amali jika aku sampai kemudian agama agamaku jelek, ya, maka suka aku rugi dan menyesal. Dan jika demikian, dan tidak amalku. Ini uh, respon beliau ketika ada orang yang memfitnah beliau. Ada orang yang ya, memfitnah beliau. Dikatakan bahasanya beliau itu sholatnya tidak becus. Ini sholatnya tidak becus sebagaimana nanti ada di salahnya Maka beliau mengkontak dengan mengatakan, mereka itu tahu apa? Ya. Ya, beliau menyebutkan jasanya dan perannya dalam Islam. setelah kemudian itu kemudian ada orang yang mau guru beliau ya, dalam masalah sholat. <clears throat> ya, eh, hadis ini juga dilihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim penjelasannya yakni artinya darah pertama yang ditumpahkan di jalan Allah orang yang mati ya, orang yang musuh orang kafir pertama kali yang mati itu di tangannya saat bin Nabi Waqas Allah anhu demikian juga beliau adalah pemanah pertama di bidang jihad dan ini adalah orang pertama yang lain yang dimiliki oleh saat bin Nabi Waqas maka fa'awal sahmin anak panah pertama yang dipanahkan di jalan Allah melalui tangannya saat bin Abi Waqas. Dan perhatikan bahasanya beliau mengasih mukadimah ini memberikan mukadimah ini laisa mimba tafakhuri bukan karena tafakhur membanggakan amal, peran, kontribusi dan perjuangan. Bukan pula tamadu minta pujian bukan pula memuji diri sendiri secara berlebihan namun beliau katakan hal itu fi maqamidzabi dalam konteks membela diri dan membela kehormatannya dan makanan para sahabat ketika itu saat perang bersama saat bin Abi itu adalah daun pohon dan hublah hublah naun nasyajah satu jenis pohon Beliau mengatakan, "Mar'anina waktu Kami pernah menjumpai satu waktu di mana kami perang di waktu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pergi dalam satu saraya, satu pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami berjalan dalam keadaan kelaparan. Kami tidak menjumpai apa-apa yang bisa kami makan kecuali daun pohon. Sampai lukalah pinggir-pinggir bibir kami. Artinya pinggir-pinggir bibir itu terkena kohu luka dan koeng, Ya, luka yang mengoeng. Kenapa? Rumput yang dimakan. Min hadal wa'af dikarenakan uh, daun aladinah kuluhu yang kami makan. Ya, maka ya, sampai pinggir-pinggir menurut mereka berkoreng. Ma'ina ahadana la yata'u kama tata'u syatu al-ba'ir. Dan jika salah satu kami buang hajat, akhraja maka dia keluarkan fadalat kotoran ma tushbihu fadalatis Seperti kotoran dan tai kambing atau unta. Kenapa? Li'annahu akala mislama akalat. <clears throat> makan semisal yang dimakan oleh kambing dan unta. Wa asbahat banu asadin ya'zuhuni fid dini. Wa fi riwayatin yu'azzirunani. Wa fi ukha tu'azziruni. Artinya yukawimuni mengoreksi, menyalah nyalahkan aku, mengajari aku, mencela diriku, dengan mengatakan la usinu salata aku tidak becus salatnya li'anam kanu wasyaubihi inda Umar ya, karena beliau saat bin Abi Waqqas itu diangkat oleh Umar sebagai ya, gubernur Kufah dan Kufah itu di masa silam ya, rakyatnya reseh ya. tidak ada gubernur yang cocok ya, di di hati mereka semuanya dikomplain, semuanya diadukan ke Umar kalau gubernurnya tidak becus. Jadi anak karena mereka penduduk Kufah karena wasyaubihi mereka memfitnah saat bin Wabi dan melaporkannya dengan berita bohong Ainda Umar kepada Umar. Mereka mengatakan gubernur kami saat bin Abi Waqqas mayuh sinu nggak becus sholatnya. Maka terpaksa lah bin Nabi Waqas mengatakan ya menyampaikan data yang menjelaskan keadaan beliau dan terdahulunya beliau dalam kebaikan. Dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Zamurah radhiyallahu anhu dia mengatakan penduduk Kufah mengadukan ya, dengan aduan fitnah mengadukan saat kepada Umar. Dan berdasarkan aduan mereka, Fa'azalah Umar mencopot saat dari status gubernur Kufah. Lantas Umar mengangkat istamala alaihim, mengangkat gubernur baru untuk Kufah, Ammar, Ammar bin Yasir. Fasyakau dan sama ye, ye, gubernur yang baru Ammar bin Yasir pun diadukan sampai-sampai mereka ya, menyebutkan kalau dia tidak layu sinu yusal dia tidak becus sholatnya. Fa'angsalah ilaihi maka e, Umar pun mengirim putusan kepada sang gubernur dan Umar mengatakan dan konfirmasi oleh Abu Ishaq, mereka mereka rakyat menuduh menganggap bahasa engkau tidak becus sholat. Maka Abu Ishaq mengatakan amanah wallahi demi Allah fa ini kuntu salibihim aku solat bersama mereka karena gubernur sekaligus imam solat sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. anda aku tidak meninggalkan solatnya Rasulullah. Aku solat mengerjakan salat isya maka ku panjangkan dua rakaat pertama dan ku pendekkan dua rakaat yang terakhir. Ya, maka Umar mengatakan Dakawdhan nubika ya Abu Isa. Itulah persangkaan kami pada Muay Abu Isa. Bahasanya itu fitnah Itu fitnah ya, Kemudian saat mengatakan lakukan khibtu wa itu idan wa amali Artinya kata saat Jika aku tidak berjus salat Yang merupakan tiang agama maka khasir itu Jika demikian aku merugi. Dan wabatala amali dan sia-sia amalku. Ya, maka kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini bahasanya laporan bohong itu punya peran berbahaya sekali dalam merusak dan menyusahkan merusak masyarakat dan laporan bohong eh, berita bohong itu senjata orang yang tidak punya senjata hujahnya orang yang bangkrut tidak punya hujah. Datanglah data dan biasanya alil bid'ah dan para pembela kesesatan jika ingin jika mereka ingin mencela salah satu ulama dan ahlul fadl orang yang orang yang punya keistimewaan dan kebaikan maka mereka sebarkan di tengah-tengah masyarakat berita-berita bohong untuk menjauhkan masyarakat darinya memalingkan masyarakat dari perhatian kepada beliau dan banyak dari para para ulama Aimatul ilmi wal fadl para ulama banyak yang mendapatkan bulu, mendapatkan bencana bisyai'in min dalika gara-gara hal tersebut. Ya demikian yang kita baca sebentar. Kali ini kita lanjutkan batal isyah sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'in Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-374 dari kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Sawah at tirmidhi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dari Khalid ibn Umair dan Suwaish Abu Uqad keduanya mengatakan bahasanya Umar bin Khattab mengutus Utbah ibn Ghazwan Umar mengatakan berangkatlah engkau bersama orang-orang bersamamu Sampai jika kalian telah berada di ujung negeri Arab yang paling dekat dengan negeri Ajam, fa'aqbalu maka datanglah hatta idza kanu maka sampai ketika mereka berada di mirdab tanah lapang wajadu hadal kadzan maka mereka menemui kazan kazan di sawahnya batu-batu yang e, gembur baik berwarna putih Fakalu lantas mereka mengatakan mahali apa ini di, informan yang ditanya mengatakan ini basrah sampai mereka e, fasar lantas mereka berjalan sampai mereka balahu sampai di hial lurus dengan al-jizr as-saghir jembatan kecil Fakal lantas mereka mengatakan di sini kalian diperintahkan. Fanazalu maka mereka singgah di situ fadzakul hadis abitulihi dan seterusnya hadis yang panjang. Faqala Utbah ibn Ghazwan Utbah bin Ghazwan mengatakan Sungguh aku ingat Aku adalah satu dari tujuh orang Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kami tidak memiliki makanan Kecuali daun pohon Sampai luka dan bernanah Dan, ber, dan jadi koreng Pinggir mulut-mulut kami dan aku pernah menjumpai ada satu kain, menemukan satu kain, lantas aku bagi antara aku dengan saat. Nah itu dulu famami namin ulai kasabah maka tidak ada satupun dari kami bertujuh adun satupun orang saat ini kecuali dia telah menjadi gubernur satu kota. Dan sungguh kalian akan e, menjumpai e, akan yujaribuna akan e, menjumpai para sejumlah amir, sejumlah penguasa ba'dana setelah kami. Kalian akan berpengalaman menjumpai sejumlah penguasa setelah kami. Penjelasannya isi hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu mengutus Utbah ibn Ghazwan bersama sekelompok sahabat supaya mereka melakukan riba berjaga-jaga di zuhur perbatasan negeri kaum muslimin yang berbatasan dengan negeri orang kafir. Lantas Umar menetapkan untuk mereka satu wilayah supaya mereka ambil posisi ribat di situ. Ayat ayat idza kuntum fi aqsal biladil Arab maka jika kalian telah sampai di daerah ini ya maka farab itu fiha lakukanlah ribat di daerah tersebut Fa'akbalu maka mereka pun berangkat Eh, Akbalu tadi maknanya tawajahu oh, mereka berangkat di tempat yang Umar perintahkan. Maka tatkala mereka telah sampai Mirbat Basrah, tanah lapang Basrah. Maka dan adalah Basrah belumlah dibangun. Maka dan adalah Basrah tanahnya itu terbedakan dengan satu jenis batu yang disebut Basrah. Jadi Basrah nama batu. Lidah oleh karena itu maka di sini sampaikan mereka menjumpai hadal kai kadan. Kadan adalah batu yang gembur warnanya putih. Mereka bertanya apa ini? Mereka mengatakan ini basah. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahasa yang membangun kota basah adalah Utbah ibn Ghazwan radhiallahu anhu. Dan bukanlah yang dimaksud dengan basah di sini kota yang terkenal yaitu kota Basra di Irak karena kota Lianah karena kota Basra belum dibangun ketika itu bahkan belum ada sehingga yang dimaksud dengan Basra dalam redaksi di atas adalah ardun satu tanah di sana terdapat suhun batu-batu besar namun terbuat dari pasir karena dari pasir hashin maka mudah hancur Ukhuwatun gembul Sarik atau takasuri mudah pecah Nah batu semacam ini Itu namanya basrah Falah wasalu maka mereka tatkala sampai ke Mukabil lurus dengan jembatan kecil yang ada di Sungai Tigris di Irak. Mereka mengatakan di sini kalian diperintahkan untuk ribat, maka mereka singgah di situ hadil mantikah wilayah ini di, itu adalah terletak di pertengahan antara negeri Arab dan negeri Ajam mereka singgah di situ. Fadakar al hadisa bitulihi. Ay Khalid dan Suais e, eh, menyebutkan lanjutannya hadis yang panjang dan sebagian naskah e, sama Nabi fadakar pakai musanna dan itulah yang lebih tepat. Dan di sini Tirmidzi tidak menyampaikan kisah secara lengkap lihat tasir karena beliau mencukupkan diri dengan menyebutkan sisi pendalilan dibawakannya riwayat ini di sini yaitu susahnya Nabi dan para sahabat di masa silam setelah itu perubahan ekonomi eh, dan Utbah bin Rasulullah mengatakan aku ingat aku bertuju bersama Rasul kami tidak punya makanan kecuali daun pohon sampai obeklah atau luka dan jadi korenglah ujung mulut kami. Ashdaq jamak dari syidkun artinya tarful ujung mulut dan semua orang tentu punya dua ujung mulut. Maka ujung mulut mereka terkena pohon koreng disebabkan daun pohon yang mereka makan dan aku menemukan ya burdatan satu kain tidak bertuan aku bagi antara aku dengan saat itu saat bin Malik ini artinya belum menjumpai satu kain yang tercampakkan di satu tempat lantas beliau menjadikannya sebagai lukotoh barang temuan dan dibagi antara beliau dengan saat karena adanya kebutuhan yang berdesak yang mereka alami dia bagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk beliau, satu bagian untuk Sa'ad bin Malik. Itu dulu. Ada pohon fama minna, namun sekarang tidak ada satupun dari tiga bertuju semacam Utbah bin Roswan, Sa'ad bin Malik kecuali dia adalah gubernur di satu kota. Artinya belum menyebutkan nikmat yang ala ilaiha amruhum jadi ujung akhir keadaan mereka setelah keadaan sadofi yang demikian susah sedikitnya penghidupan wal dan kesusahan dan kalian akan satu jari pun akan berpengalaman menjumpai sejumlah penguasa setelah kami Non sanad e, riwayat di atas Daif karena ada rawi yang majhul itu Khalid bin Umair dan Suwais. Akan tetapi tentang kalimat kami tidak punya makanan kecuali daun pohon e, sehingga kemudian berdarah dan berkorenglah ujung mulut kami. Ini ada dalam riwayat Muslim dengan redaksi yang lebih lengkap dari ini tanpa bagian awalnya sampai kata-kata singgah. Dilihat Muslim dari Humaid bin Hilal dari Khalid bin Umair al-Adawi ya, Utbah bin Ghazwan berkhutbah kepada kami dia memuji Allah dan menyanjungnya kemudian dia mengatakan amma ba'du Fa'inna dunia sungguh dunia adalah telah mengumumkan min kalau dia akan habis akan berakhir bawalah dan dia pergi hadaa secara cepat Walamnya pokok minha dan tidaklah tersisa dari dunia ila subaba kecuali sisa yang sedikit semacam air yang e, tinggal sedikit yang ada di ember yang kemudian yatasabuha sahibuha yang dituang sedikit demi sedikit oleh pemilik ember dan sungguh kalian akan berpindah dari dunia ke satu kampung yang tidak akan tidak akan zawal tidak akan hilang yaitu akhirat maka pulanglah kalian ke akhirat dengan membawa sebaik-baik yang ada di hadapan kalian karena sungguhnya telah disampaikan pada kami ada satu batu dilemparkan di pinggir neraka maka dia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun belum sampai ko'on dasarnya Wallahi demi Allah sungguh Eh, tumlaan nanti akan dipenuhi yaitu neraka akan dipenuhi apakah kalian heran dan sungguh disampaikan pada kami tentang surga bahasanya di antara dua misra dua engsel dua engsel pintu ya, kalau pintu itu terdiri dari dua daun ya, dari dua daun maka Eh, begini menutup kemudian begini terbuka maka ada engsel pintu dan ada engsel pintu hmm, di sini engsel di sini engsel ya, maka kalau terbuka dua engselnya artinya terbuka selebar lebarnya dan telah sampaikan pada kami di antara antara dua engsel dari engsel-engsel pintu surga. Ini artinya dari apa pinggir pintu sampai pinggir pintu. Di satu pintu surga dari satu pinggir ke pinggirnya. Itu perjalanan naik onta selama 40 tahun. Itu gambaran pintu surga. Satu pintunya antara ya, sisi kanan dan sisi kiri batas pintu ini naik unta 40 tahun. Dan tentu di surga banyak pintu. Ada delapan pintu surga kata Nabi. dia alaiha dan pintu surga ini akan mengalami satu hari di mana dia akan bunyi dia akan bunyi minaz karena orang berdesak-desakan untuk masuk ke dalamnya. Dan sungguh aku ingat, aku adalah nomor tujuh dari tujuh orang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak punya makanan kecuali daun pohon. Sampai berdarah dan berkorenglah ujung mulut kami. Aku menemukan satu potong kain, lantas aku belah antara aku dengan Sa'ad bin Malik. Aku kemudian bersarung dengan separuhnya, saat bin Malik bersarung dengan separuhnya lagi. Ya, tidak punya kain kecuali hanya nutupi bagian bawah badan. Bagian atasnya telanjang dada. Bukan karena dan itu karena kemiskinan. Adapun al-yawma hari ini maka Fama'as bahamina itu tidak ada satupun dari kami kecuali, kecuali dia telah menjadi gubernur atas satu kota. Dan di antara kalimat yang patut untuk kita camkan perkataan sahabat Utbah ini wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi azima wa innallahi saghira. Dan juga aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Aku merasa bahasanya aku adalah orang besar Padahal aku adalah orang kecil di mata Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yeah. Di mataku aku merasa berjasa, merasa pejuang, merasa begini dan begitu, padahal semuanya tidak ada nilainya. Fa'inna ada sunya tidak ada satupun kenabian kecuali telah dihapus. Ini tanah sahabat kecuali telah terhapus sampai-sampai akhir keadaan kenabian itu adalah kerajaan. Kemudian kalian akan mengetahui dan akan berpengalaman dengan sejumlah amir penguasa Ba'dana setelah kami. Kemudian dari Anas, kalau kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan ukhiftu fillahi. Aku ditakut-takuti karena Allah. Wa ma yakhafu ahadun dan tidak ada satupun yang takut. Aku diganggu karena Allah dan tidak ada satupun orang yang diganggu. Malah qad atat alaiya sungguh aku menjumpai salah salasuna min baini laylatin wa yaumin 30 boleh jadi 30 malam atau 30 hari wa mali dan aku tidak memiliki untuk dan bilang makanan kecuali makanan yang uh, tidak memiliki makanan yang bisa dimakan oleh dzukabidin makhluk bernyawa manusia atau hewan ila syai'un kecuali sesuatu yang bisa ditutupi pakai ketiaknya bilang juga diriatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya di sanadnya terdapat Auf Ibn Aslam Abu Hatim Al-Basri bahwa ta'if dan dia orang yang ta'if bahkan tapi tabahu dia memiliki penguat dari jalur Waqi dan Abdul Somad serta Afan dalam Musnad Imam Ahmad berarti Hasan li Penjelasannya laqad ukhiftu fillahi ma yakhafu ahadun artinya aku ditakut-takuti di jalan Allah di jalan dakwah mengajak pada agama Allah dalam rangka membela kebenaran dan petunjuk dalam keadaan tidak ada satupun orang yang ketakutan aku diganggu karena Allah dalam keadaan dan tidak ada satupun orang yang diganggu maka eh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu di jalan Allah dan di jalan dakwah mengajak pada agama Allah dan membela agama Allah di saat tidak ada satupun orang yang diganggu. Maka selama 30 hari yakni la ajitu ta'aman aku tidak menjumpai makanan yang bisa dimakan oleh sahibu kabidin makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa itu mencakup orang dan hewan. Kecuali syai'un yuwarihi ibtu bilalin Kecuali sesuatu yang sedikit Bisa disembunyikan, bisa ditutupi Pakai ketiaknya bilal Wahada kulluh itu semua adalah hasil dari at sempitnya kehidupan penyempitan eh, atau kemudian imbalku ya, maka yang diceritakannya adalah dampak dari imbalku dari kaumnya yaitu Quraisy pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegah berlangsungnya dakwah akan nabi-nabi tetap lanjut dalam keadaan bersabar dan berjihad sampai Allah memenangkan agamanya. Dan dari kota ada dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terkumpul di dekat Nabi makan siang atau makan malam yang isinya adalah roti dan daging ila ala dufafin kecuali ada tamu dufaf kata Abdullah kata sebagian orang maknanya banyaknya tangan artinya tidak pernah terjadi berkumpul bagi Nabi makan siang atau makan malam dan yang dimakan adalah roti bercampur daging ila ala dufafin Kata Abdullah, yaitu Abdul bin Abdurrahman, gurunya Imam Tirmidzi ketika menjelaskan tebab dofaf kolabatum wa kasratul aidi, yaitu wujudul adyafin adanya tamu. Kemudian dari Naufal bin Iyas al-Hudali, dia mengatakan adalah Abdurrahman bin Auf, lana jalisan kawan duduk kami. Dan dia ada sebaik-baik kawan duduk. Wa innahu qalaba bina yaumin. Sesungguhnya eh, Abdurrahman mengajak kami pada satu hari hatta sampai ketika kami telah masuk ke dalam rumahnya maka Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam rumah fakta salah dan mandi Thumma kharaja kemudian beliau keluar wa utina dan kami diberi bisohfatin piring lebar isinya roti dan daging falamma wudi'at tatkala makanan itu di, disajikan baka Abdurrahman maka melihat makanan yang enak Abdurrahman bin Auf menangis maka kami tanyakan ya Abu Muhammad wa Abdurrahman bin Auf apa yang menyebabkan anda menangis jadi disediakan makanan enak bukannya gembira malah menangis maka beliau mengatakan Rasulullah SAW wafat dan Rasul belum pernah kenyang Rasul dan istrinya <clears throat> min khubz syairi e, dari roti dari gandum kasar falauna ukhirna lima huwa khairun nana. fala maka tidaklah corona eh, kami diperlihatkan atau kemudian e, kami menyangka oh, akhir nafasnya kami di, diakhirkan untuk sesuatu yang lebih baik bagi kami. catatan kaki kata Sabda Rosa razak sanadnya ta'if karena majuannya Naufal bin Yas al-Hudali kata tapi terdapat dalam sahih Bukhari Eh, bahasanya Abdurrahman bin Auf Udiya yaman pada satu hari disuguhi makanan lantas beliau mengomentari Musa bin Umair terbunuh dan dia lebih baik daripada kami dan tidaklah dijumpai untuk jenazahnya Musa bin Musa bin Umair kain yang bisa jadikan kain kafan kecuali satu jika dipakai untuk menutupi kepala kaki terlihat, jika dipakai untuk menutupi kaki kepala terlihat. Dan terbunuhlah Hamzah dan seorang yang lain yang lebih baik daripada kami. Dan tidaklah dijumpai untuk Hamzah kain yang bisa jadi kain kafan kecuali satu lembar kain. Lakat khasyitu sungguh aku khawatir ayakun qad ujilat lana thayyibatun fi itu. Sungguh telah dipercepat dan disegerakan kesenangan dan nikmat untuk kami di kehidupan dunia. Sehingga di akhirat sudah tidak lagi dapat apa-apa. Summa ja'ala pergi. Ya dan beliau pun menangis. bin Auf dikatakan sebagai nikmal jadi sebaik-baik teman duduk. Pujian untuk seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Salah satu dari sepuluh sahabat yang Nabi kasih kabar gembira dalam satu hadis kalau mereka adalah ahlul jannah. Fala wudi' tatkala diletakkan satu piring lebar isinya makanan yang syahih yang menggiurkan, yang enak yaitu daging dan roti beliau menangis. Kawan-kawan yang mengatakan, "Wahai Abu Muhammad, apa yang membuatmu menangis?" Habisnya mas apa buka ika? Apa sebab tangisan anda? Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Walam yashba wa ba'al baitihi min khubsi syair. makna halaka imata. Halaka di sini artinya wafat. Watabir bihada dan menyebut mati dengan halaka lahar jafi Tidaklah mengapa. Sebagian orang punya kesan kalau halaka itu mati untuk orang yang jelek. Eh, orang yang sesat dan sebagainya. Namun yang benar halaka itu netral. Ya oleh karena itu di sini dijumpai untuk Rasul beliau ya, untuk Rasul dituju, digunakan kata-kata halaka. Maka persepsi sebagian orang kalau halaka itu untuk uh, untuk ya, matinya orang yang sesat, orang kafir dan sebagainya dan tidak pernah dan tidak dipakai untuk orang-orang yang baik satu hal tidak benar yang betul dia netral dalilnya Allah berfirman di Al-Quran tentang Nabi Yusuf alaihissalam Sungguh telah datang kepada kalian sebelumnya bil bayinat Yusuf. Sebelumnya dengan bab bukti, maka kalian terus menerus dalam keraguan tentang ajarannya Yusuf. Hatta idha halaka. Sampai ketika Yusuf telah wafat, kultum kalian katakan Allah tidak akan mengutus Rasul setelahnya. Wal buka dan tangisan yang terjadi pada beliau karena khawfan adalah kekhawatiran mimma yata'atab dampak dari kelapangan hidup di dunia. Wa anadalika keadaan itu Obama boleh jadi adalah bagian kenikmatan seseorang yang disegerakan untuknya di dunia dan di akhirat nanti sudah tidak dapat apa-apa. Kemudian bab yang ke-53 tentang sini Rasulullah sallallahu usia hidup Rasulullah sallallahu Muslim at tirmidhi rahimahullah taala membuat eh, hadis terjemah judul bab ini untuk menjelaskan jumlah tahun hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sebagian hadis disampaikan bahasa Nabi itu umurnya 60 tahun. Di sebagian lagi umurnya 63 tahun. Di sebagian lagi mengatakan 65 tahun. Dan akan datang tahqiq eh, hasil Telaah tahqiqil qaul hasil telaah dalam masalah ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasul berada di Mekah selama 13 tahun. Yuha ilahi mendapatkan wahyu di Madinah sama 10 tahun sehingga beliau wafat dalam usia 63 tahun. Hadis ini juga dilihatkan Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat tafsir rincian fase-fase kehidupan Nabi di mana Nabi tinggal di Mekah ya, 40 tahun sebelum Yuba'at diangkat jadi nabi. Kemudian Mu'izah diangkat jadi nabi ketika bergenap 40 tahun. Tidak ada khilaf dalam masalah di antara para ulama. Sebagaimana mereka sepakat bahasanya Nabi itu tinggal di Madinah setelah hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Namun terdapat perselisihan tentang jangka waktu keberadaan Nabi di Mekah antara diangkat jadi Nabi sampai hijrah. Pendapat yang benar, yang kuat, yang terdapat dalam riwayat ini dan yang lain, bahasanya Nabi di Mekah setelah jadi Nabi selama 13 tahun. Sehingga majemuk totalnya adalah 63 tahun. Dan inilah yang dijelaskan oleh Ibn Abbas Artulanumah di sini. Sehingga beliau mengatakan Nabi wafat dalam usia 63 tahun. Wahwa al aqsa dan inilah yang paling banyak dan paling sahih dan yang paling Eh, terkenal dalam menjelaskan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jarir dari Muawiyah, beliau mendengar Muawiyah berkhutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan beliau berumur 63 tahun. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Wa ana dan aku sekarang berusia 63 tahun. Di sini juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya menjelaskan tentang usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 63 tahun. Ada tambahan informasi bahasanya 63 tahun itu juga usia Abu Bakar dan Umar. Demikian juga itu adalah usia Muawiyah ketika menyampaikan khutbah itu. Lalu boleh jadi perkataan Muawiyah ini tahu aku prediksi dari Muawiyah kalau wafatnya di tahun itu. Akan tetapi Aisyah Muawiyah itu hidup sampai uh, umurnya 80 tahun kurang lebihnya. Dari Umar bin Zubair dari Aisyah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Juga hadis ini juga diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa dalam hadis ini seragam sama persis dengan kandungan hadis Muawiyah dan Ibnu Abbas dalam penentuan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Khalid Al-Hadza Al-Hadza artinya tukang sepatu Khalid itu disebut Al-Hadza bukan karena dia profesinya tukang sepatu kemudian disebut Al-Hadza karena ya, berteman dengan para tukang sepatu Sering duduk-duduk di tempatnya tukang sepatu Qal amba ana Ammar maula Bani Hashim. Aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam usia 65 tahun. Itu juga diriatkan oleh Muslim. Maka riwayat, riwayat ini dari Ibnu Abbas menyelisih riwayat pertamanya Ibnu Abbas. Dan riwayat yang bisa dipegangi sebagaimana penjelasan para ulama adalah riwayat yang pertama. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Sehingga riwayat yang menyelisihinya dari Ibn Abbas kita nilai salah hadis atau muawala atau perlu ditakwil. Dan dari Dakhfal ibn Handalah sejak Nabi saw Alaihi Wasallam wafat, bahwa dalam keadaan beliau berumur 65 tahun. Kata Abu Isa, Dakhfal ini kami tidak mengetahui dia mendengar hadis dari Nabi. Bahkan dan adalah dia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah seorang laki-laki dewasa. Hadis ini menyelesaikan riwayat yang terkenal yang sahih yang banyak bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. E, maksud perkataan e, Abu Isa Tirmidzi bahasanya anak sohbah e, validitas kalau Takhfal itu sahabat Nabi adalah mau diunatorin satu hal yang perlu ditelaah lebih lanjut. Kenapa? Karena dia adalah sudah orang dewasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, namun tidaklah terbukti valid dia mendengar hadis dari Nabi. Kemudian dari Anas bin Malik yang mendengar dari Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman dari Anas bin Malik yang mendengar Anas mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang yang tinggi terlalu jangkung, tidak pula jebol, tidak pula putih yang terlalu putih, tidak pula sawo matang. Tidaklah rambutnya keriting yang betul-betul keriting, bukan pula lurus yang betul-betul lurus. Allah mengutusnya ketika genap 40 tahun, tinggal di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun dan Allah wafatkan dalam keadaan beliau genap 60 tahun dalam keadaan tidak ada di rambut kepala beliau dan jenggotnya 20 lembar uban berwarna putih Ya, uh, hadis ini sahabat telah lewat dibawakan di awal kitab ini akan tetapi akan tapi terlebih mengulanginya disebutkan di sini karena ada kalimat Allah mewafatkan dalam keadaan beliau berumur 60 tahun. Fahati riwayat maka riwayat ini isinya bahasa umur Nabi yang Nabi wafat ketika itu adalah 60 tahun. Akan tapi asal yang benar anahada bahasanya dalam riwayat ini terdapat namanya ilghaul kasar, menghilangkan tambahan yang sedikit. Fil adat dalam tambahan yang dilakukan oleh sebagian perawi. Biasa orang Arab bila 42 disebut 40 hadis 39 disebut 40 dan seterusnya maka 63 disebut 60 dan ini dikuatkan dan ini dikuatkan bahasa Imam Muslim meriatkan dari Anas satu keterangan yang mencocoki perkataan jumhur di mana Anas mengatakan dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW wafat dalam usia 63 tahun. Kemudian bab yang ke-54 tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Muslim Imam Tirmidzi rahimahullah taala menyelesaikan apa yang beliau ingin sebutkan tentang ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka beliau membuat judul bab ini. Dia suka akan beliau bawakan melalui judul bab ini Dalikal Khatbu Al-Jazim Ini satu permasalahan yang sangat besar satu musibah yang sangat besar, satu musibah yang muhawilah yang mengerikan, yang manusia tertimpa dengannya dan mendapatkan musibah dengan karenanya itu wafatnya sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wafatnya Nabi adalah a'zamil masahib adalah musibah paling besar wa akbaruha dan musibah yang paling besar. Uh, hati para sahabat dan jiwa mereka yang tayyibah yang uh, eh, yang karenanya Allah muliakan mereka untuk menjadi sahabat Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan muafakoh menemani Nabi Nya mendengar hadis Nabi Nya istadat alaiha sungguh berat menimpa hati para sahabat musibah besar ini sampai-sampai sebagian sahabat meragukan berita wafatnya nabi sama sekali Umar bin Khattab awal madhukira pada awal pertama kali disampaikan pada Umar berita wafat berita wafatnya Nabi satu berita yang besar ini dia mengatakan mengqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mata tuh bisaif ya, siapa yang berani ngomong Nabi wafat kupenggal lahirnya karena demikian tidak hmm, percaya dengan realita sampai akhirnya eh, takut dan memajulah asidik amma di hadapan hadal jumur orang dalam jumlah banyak di masjid dan dia berdiri di hadapan banyak orang menyampaikan khutbah luar biasa yang dengannya Allah teguhkan hati-hati ya, hati yang beriman, hati orang-orang yang beriman. Allah cerahkan dengan khutbah beliau jiwa orang-orang yang beriman. Dia ya, memuji Allah dan menjung Allah kemudian membaca firman Allah Taala, Inna mayyitun wa innahum humayitun. Mayit itu artinya orang yang mau mati. Inna mayyitun sehingga engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Hatta fa'a min ayat sampai selesai dari ayat bitamamiha sampai akhir ayat. Setelah itu dilanjut dengan membaca firman Allah Ta'ala bahwa Muhammad dan illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata uqtilan qalabatum ala aqabikum Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul telah berlalu sebelum Muhammad banyak rasul Apakah jika dia mati atau tak bunuh kalian berbalik murtad ke belakang Sampai Abu Bakar selesai dari ayat ya, Bita mamiha utuh semua kala maqala tahun masyurata Kemudian Abu Bakar menyampaikan perkataan yang sangat terkenal dan perkataan yang sangat agung yaitu Faman kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la illa yamut. Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Allah maka Allah yang hidup tidak akan mati dan siapa yang menyembah Muhammad Fa'inna Muhammad qad mat maka sungguh dia telah mati. Ya, Umar uh, radhiyallahu anhu mengatakan Wa inna hadil ayata la fi kitabillah. Sebuah ayat yang dibaca oleh Abu Bakar itu nyata-nyata ada di Al-Qur'an. Namun masya'artu, aku tidak menyadari ketika itu ada ayat itu di kitabillah. Faja'a fi ba'di riwayat di sebagian riwayat dikatakan setelah itu Maisma'u Bashar tidaklah didengar satupun orang kecuali membacanya yaitu di kota Madinah ketika itu maka orang pun kemudian wa'ya faham berita ini dan manusia yang masyarakat pun mengetahui realita yang terjadi dan mereka pun merasakan musibah yang besar ini musibah mereka dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa a'zamu masabil wa akbaruhu. Yang dia adalah musibah yang paling besar dan paling besar. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan cara di antara orang untuk menghibur diri ketika susah banyak masalah ida usiba ahadukum bi musibati. Jika salah satu kalian mendapatkan musibah, ya, faliyadhkur musibatahu bi. Maka adalah dia ingat-ingat musibahnya dengan kematianku. Ya, maka jika ada masalah, maka cari buku baca sirah Nabi di bagian akhir bab wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca itu kata Nabi. Setelah itu maka musibahnya akan terasa ringan. Fa'innaha adamul masaibi indah Karena wafatku, kematianku adalah musibah terpaling besar Indahu menurut orang yang beriman Ya demikian kita baca sebentar malam hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa wa وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك